السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحمة وحماية وبشرا للعالمين وفضل العلماء بإقامة الحجج الدين وأكرم الأولياء بظهور الكرامة التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عما بعد سادتنا الكرماء إنكم كل مليئكم برا علماء برا بني سكوه برا كيائي برا يبيني وبالخصوص panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Razak Sofawi Romo Kiai Haji Abdul Mu'in lan studio para kiai-kiai yang hadir wonten ing majelis menika mugi-mugi Allah paring panjang Limpur fi sihhatin wa afiyah wa nafa'an Allah bihi fid dharain amin Allahumma ibu-ibu mboten saged amin nggih sebab tesih kesumberlan Engkang kula mulyakaken sedaya murid santri nipun. Muhib tiang-tiang ingkang tresno datang simbah Kiai Haji Ahmad Ahmad Umar bin Abdul Manan. Lan sedaya para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderengipun kula matur punapa ingkang dados maksudul Allah sowan kula wonten majelis ingkang kathah barokahipun menika monggo sareng-sareng kita ngetingalaken puji syukur kita dhateng ngarsanipun Allah biqaulina alhamdulillah alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah nggih sadherenge kula matur ampun salah paham Pilih sing ngadeg ngeten niki mboten berarti sing langkung saged mboten kula nate dipun wuruhi setunggal ilmu kalih Mbah Kiai Abdul Hamid guru kula yang rawuh teng ngajeng kuwe besok nenok masyarakat nenok ngarep iku didokok ngarep ku aja salah paham wong didokok ngarep iku padha karo bayi kan bayi kan didekek ngajeng gitu lho perlune napa supaya iso diawasi ngoten jadi tengah teng ajeng niki terus saged dengan awasi, mbok nek sing tak omongke ora genah antem mawon. Allahumma maksudnya ala Muhammad. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken. Niki majelis haul atau mengingat setiap setunggal tahun sedunipun seseorang yang kita maksud di dalam majelis menikah Dalu niki khalipun simbah Kiai Haji Umar bin Abdul Manan. Leresipun kafa di mauti ahadikum mau'idah. Dari setiap kematian itu sudah cukuplah menjadi pitutur kangge kita sedaya. Mboten usah wonten acara mau itu hasanah ngeten iki. Asal kita kersa angen-angen teng mriki, kita nemokaken cipta rasa kita, tentu kita kantuk pengaosan. Yang pertama, pengaosan tentang sedaya tiang niku bakal kapundhut wonten teng alam kubur kula jenengan niki mboten usahni rengke pengajian acara haul nggih mestine pun saged belajar bahwa biyen Mbah Umar nate gesang teng alam dunyo niki sakniki beliau sampun pindah alam itu Boten kok sedo niku terus ilang nyawone terus boten wonten urusan boten. Namung pindah rohipun saking alam dunyo dateng babul akhirah pun akhirat inggih punika alam barzah khususipun para santri-santri langkung-langkung mesti mestinipun menawi rawuh yang mriki khususipun pas acara kon beternusak nusak dipun ceramai gitu pun angan-angan piyambak oh mbiyen simbah nate ini, nate ini, nate ini. Apa yang ada di sini tentu mengingatkan kados pun di wijah pandangan hidup bahagia umat, Kados pun di cita-cita kehidupan beliau. Kados pun di cara beliau menghadapi kehidupan ini. Kados pun di beliau mengarahkan kehidupan ini. Tapi tetap tembriki ulo dikenisi mau ilmu hasanah dalam rangka nopo nggih salah sebab Allah dawuhaken wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin selalu ingatkan Muhammad sesungguhnya mengingatkan itu manfaatkan di wong-wong kang podo iman marang Gusti Allah. Dados sing mriki kula namung sifatnya mengingatkan kembali tentang apa yang ada di dalam kondisi di mana kita ada di sekarang ini. Inggih punika ngeholi priyantun agung al-alimul allamah al-arifu billah Sibah Kiai Umar bin Abdul Manan kula nate dipun tarbiyah kalih Dora Abdul Lutfi dipun pesan nek nyebut guru ki jangan angger kiai jadi beliau nanti mondok wonten setunggal panggilan nggih teng Jawa Barat mriku kula kesupen pun, kok dal badhe mlebet niku ditangkoki nate ngaos pundi sampai. oh nanti yang ngene kiai niko eh ampun ngoten lah lah terus pripun wong panci niku nangine lho nek nyebut guru niku sing komplit al-alimul allam al-alifu billah baru disebut naminipun Mbah Kiai niki minimum supaya awak dhewe niku ketularan sing mbok omongke Allah Amin setuju nama badan ah kongko saya setuju tangnya lunas lu kok guyu kok hal-hal yang berkenaan kalih hal wonten setunggal cerita niki kula tak kalih nggathuke angen-angen kula mengke napa sing pengin kula sampeyan riyen Imam Subki nate rawuh sowan sowan mboten rawuh sowan dhateng gurunipun nek nih sakniki nggih Mbah Yai Wafirur Rahman nah ora terus Mbah Yai Wafir sowan dhateng gurunipun sing namine Imam Nawawi Imam Nawawi niku mufti Syafi'iyah alim wis walaupun umurnya tidak lebih dari 40 tahun tapi karangan kitabnya luar biasa kata Hibut Majmu Imam Nawawi Syarah muhadzim Syarah Syarah Syarah Get Soheh Muslim wala belegetek kata Hibut pada waktu kangen rindu yang memuncak kepada guru karena memang cinta niku luh mawa luh madahib waluh adana cinta itu memiliki alamat kalau kita mengatakan cinta alamatnya nopo mesti senang sholat. Imam Subuki karena cintanya sama Syekh Imam Nawawi, sowan datang Syekh Nawawi, Imam An Nawawi. Dumugi dalam pondok pondokipun Imam Nawawi dikabari, wahai Imam Subuki, ketahuilah gurumu telah meninggal dunia. Ketika mendengar seperti itu apa terus ya wis tak balik bae. Mboten. Beliau mengatakan wa fi dalil hadis latifu ma'na ahunnu ila biha wa awi la'alliya an labi harri wajhi makanan masahu qadamun nawawi di pondoknya Imam Nawawi yang bernama Darul Hadis saya juga tidak tahu Darul Hadis ini nopo nama istilah pondok atau memang karena di situ adalah gudangnya ilmu hadis sehingga disebut Darul Hadis kalau pikantuk keterangan ini saking guru kita Al Habib Ahmad Al Kaf. Jadi beliau mengatakan wafidaril hadis di pondoknya Imam Nawawi yang bernama Darul Hadis terdapat latifu makna kelembutan-kelembutan maknawi. Apa to ibu? Barokah, hikmah, asrar, waridat al-ilahiyah sing tumurun teng pangeran iku. Ki kula nerusne tak potong nih niate wong sowan ning gene guru niku antawisipun niat ingsun ngalap barokah rahmat Allah sing tumurun nok nggone guruku jadi umpama wonten tiyang sowan ning ngene guru gurune tindakan yo ajeng mawon senenge mboten usah kacek mboten usah kalok karena apa? Karena di situ ada sok-sokan rahmat jenengan namung talabus tengok-tengok mawon pun kedrojo kan, roh mumpung iya. kelingan kula nanti maaf saya ya ibu saya jujur al jujur minal iman wong jujur pun nek ora jujur ra iman lho Mas iki ora apa petang lho ora apa petang ya umpama pas ngelarasi ya monggo jujur minal iman saya awal dari kudus lalu mondok ke Pekalongan lalu dihantarkan beliau guru kita untuk ke Solo kula dasuan pertama kali pengen Mbah ini niki timbul seudon tapi timbul seudon kok dadi ilmu sing kalah kita cerita iki gelem ora ora Genggo sing purun utangi lunas teng Kudus niku kan wonten makom namanya Mbah Wanar. Mbah Wanar niku makome sandingipun Masjid Wanaran yang biasa damel suluh anak dia khalidiyah mujaddidiyah pun bagi Muhammad Arwani terpisah ini rapi tebing saking gini Mbah Arwani sekitar 500 meter Teng mriku wonten makom, sandinge makom wonten pondok namine lucu, musyik tapi namanya ma'had ulumus syar'iyah yang buhul Quran. Jadi niku pondok saya khusus bab ilmu fikih kange pondok ikon bahwa. Jadi dikhususkan di situ. Lah pondok niku selamanya mboten nate ditingkat. Karena di sana seolah-olah nek ningkat kok ngisore makom. Iku kula riyen mikire sami Tapi kok saya susuk dan susuk dan tak didari ceritanya saya sampai teng mriki nggih ngoten ngindine simbah iki kok sekolahan dhuwur ngene iki nek nok dhuwur ana wong pipis iku lho terus piye rasane seudan lho seudan tapi subhanallah umpama cerita kula iki dianggap keterlaluan yo memang ora usah ditampa tapi kula saestu nate mimpi ketemu Mbah Kiai Umar badon duwe pikiran kados ngoten. Dalam mimpi kula niku Mbah Umar niku lenggah teng kidulipun makom madhep ngilen. Mantun niku dolanan grojokan toya sing saking inggil kadosipun beliau niku remen ngoten. Kalih toyane dingetenke iki dolanan toyane. Kula tanglet Mbah niki toya napa? Oh anu nang baru kaya wong sing do sekolah dhuwur Allahumma sholli ala Jadi ngono iku mbok ndel ya alhamdulillah ora yo ya, ora Jadi memang tiang niku beda tiang beda masyarakat. Nonton niku aja tabrak tabrake nonton yang ini Lu niku bener kok padha bener nih karena masyarakat minuman rohani mereka berbeda-beda nek coro teng kudus ningkat candine Malcolm itu gak oleh nek coro teng Solo malah manfaatnya gede Allah Rasul alamat nah nek teng Blesungan mbuh Saya yang menangan nggih oke dugi nopo kok dugi dawa-dawa tabarruk jadi menawi kulon jenengan niki tinggi nih guru hati mawon niat ingsun kedrojokan berkah rahmat ilahiyah yang turun di tempat itu. Karena apa? Asir kulluhu fil madad wal madad kulluhu fil mashhad wal mashhad kulluhu fi husni dhannil mujarrad. Sir ilmu rahasia Allah itu turun melalui madat pemberian-pemberian ilahiyah. Lah madat yang diberikan seseorang dimanapun dia berada tergantung masyarakat cara pandang dia terhadap tempat itu. Jadi kalau di sini panjenengan gurnamo, ah nanti ya, lapor, lurus naik dan oleh ya gue bahkan nompo senek nil nompo tek terus sampai ada, mau ditakoni iku apa senek kok mbok pangan ayo eh, ngono ketemu mulai udah yo olehmu warak dong. beda nek pulau ngerti niat sithik Pulau tampi betul pulau pangan sebab bojo kula lanang betul dari sowan ini panganan sing barokah Sompo acara sing barokah kanggo ngelingke wong sing super barokah. Iki ora saben panganan iki mboten sebarset anje sembarang sego niku mboten. Niki ziyafah min syaihina Umar. Niki pertapa jamuan dari Mbah Umar Jadi ini kudu kula gawa sebab kira-kira kok iki wahura tiga digawani. <laughs> lho. Nek sing teko semene akeh berarti ora turah lho maksude kuwi. Ngeten iki nek kula pun ora dadi ora dadi ya donya dadi. Dadine sampun kambun akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bedane ora. Betul. Betul dimaklumi nggih, guru kula niku jane ora tau ngajari ngadeg ringinum niku ora tau. Tapi ndoro mulut ing terus pripun. Lah nggih, ndoro mulut. Akan diteruske, nggih saged nggih. Wau diterangkan. Jadi ketika Mbah Kiai nopo Mbah nopo Syekh Imam Subki Soan datang Imam Nawawi dikabar Wahai Imam Subki, guru jenengan konsesto, ya apa-apa. Kenapa? Karena di dalam darul hadis terdapat latifu makna akunnu biha ila jawani biha wa'abi. Akunnu ila jawani biha wa'abi. Yang memang itu aku songkok mau tak niat nomrono. Jadi aku mereneku aku juga ketemu dari ayah guruku. Aku mereneku krono cintaku ring guruku. Sampai aku cinta kepada tempat-tempat guru ini seperti aku mencintai guruku pun dah terus nek jenengan teng mriki lah nopo arep sampean nopo bertengok-tengok lah alia an anala biharri wajhi makanan masahu qadamun nawawi menowo menawa aku engko nek tekan panggenan kene aku ketemu panggonan sing biyen tau di nggonis eh Imam Nawawi lalu pipi sing anget iki arep tak delehno iku namanya tabarruk tabarruk niku tabar ditabarruk tabarruk niku ngalap barok ngalap barok barok ngoten menawi jenengan manasik mestine mau diajari tenggene kita dunia konten contoh-contohipun. contoh Nek Arab sowan ring Rasulullah, ziarah ring Rasulullah monggo. Kalau nanti dipesan kali kalau menjadi Razak Sobari. Nek Arab ring haji atau nabi, ziarah ring Rasulullah. Nah tekan gini Medina tujuannya Arab apa? Kok ziarah tok? Yo dikomliti. Napa diantarane? Tabarruk biturabil Madinah wa hubariha ngalap barokah kanthi lemah Madinah lan lebu-lebu sing mawul-mawul nang kota Madinah. Karena menurut Rasulullah di dalam satu hadis, gubarul Madinah, lebu sing mawul-mawul nang kota Madinah niku tombo sangka penyakit juzal letah. Jadi satu ketika Imam Nawawi Imam Maliki guru Imam Syafi'i ditanggapi, ya Imam Maliki jenengan selama teng Medina boten nate bawa sandal. Kenapa itu Anda lakukan? Jawab beliau, "Oh, aku tego." Kulitku yang harusnya iso nempel nang panggonan turok lemah yang di situ menempel marang zatnya Rasulullah, apa tego sikilku tak alang-alangi. Niku bikin dari masyarakat dengan cara pandang seperti itu yang total kita juga akan dapat sesuatu yang total berhati. itu Imam Nawal, Imam Maliki, Imam Subki saiki ono Imam Nawuri sing ora setuju ya ora pate setuju nggih dalile jelas wis ora salah ngoten-ngoten niku ditutupi kok Orang uang nangkut, kenapa kalau halnya Mbak Umar kok bisa begini? Lah sebab yang situ Mbak Umar, ora dapurmu. Lho kok kasar ngono nggih, ampun ta. Metu plesungane tadi. Bapak wedange durung metu lho. Bagi hebat buat kita berarti tak terus. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau melihatkan lihniku intinikun anana an anala biharri wajhi makanan masahu qadahu nababi. Kita wis diniati. Muga-muga kanthi kita tengok-tengok teng mriki nate nempel datang panggilan sing nate tinggi Mbah Umar mugi-mugi kanthi makaten kita pikantuk barokah barokah jenengan menawi ngambung hajar aspat niate napa no, Soalnya nampung dah. Ana wong niat Sebab biar Rasulullah ning mbak kene ku itiba oke. Okay. Lebih daripada itu diniati wonten teng Syamsul Jauhar diniati. Panggunan sing sampean kecup itu dulu tempat Nabi Muhammad mengecupkan tempat itu. Jadi tempat kita menyasarkan syafaat. Napa? Syafaat kaya ini apa namanya? orang di ini di tempat yang dulu Rasulullah menempatkan bibir mulia beliau sallallahu alaihi Kalau begitu itu apa tidak namanya mengkultuskan? Kalau seperti itu apa tidak kultus? Nantinya begini, kalau itu kultus maka itu kultus yang wajib. Kenapa? sebab hal-hal itu mengikuti tindak lampahipun kanjeng Nabi Ubi lan para sahabat para sahabat radhiyallahu taala anhu sedangkan mengikuti sahabat itu perintahipun kanjeng Nabi Muhammad napa wonten sahabat yang sampai seperti itu kata sangat ada sahabat Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik Ummu Sulaim niki kalau Rasulullah rawuh ning daleme kok nganti Rasulullah minum air yang disiapkan di tempat itu diawasi kalih musule ki panggonane Kanjeng Nabi minumnya us-us blae ojo itu diawasi terus nganti Kanjeng Nabi kondur tempat sing tadinya di tempat untuk minum Rasulullah dipotong oleh musule untuk tabarruk oh. wis ah, ngomong tabarruk dodo nah, dekat semanten niku mawon tak ngomong sesuatu yang lain mungkin wonten manfaat lan barokah ibu Allahumma Allahumma ya rabbi nawwir qalbana binuri qur'anin jana وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا يا رب صل على الرسول محمد سيد mana kipi pun bahagia Umar tentu kita sakit sakit kok yo tiang ya? saya ini atas ngoten. Bahwa Yai Rozak ngendikan Bahwa Umar boten nanti mukul santri santrinipun. Menawi Mbah Umar niku wonten santri sing rati bener malah dipijeti sini. isik Kok umpama kula langsung tak iya. jeneng masrob itu, beda Masrob itu, beda khusnudut. Kiai itu yang ora kudu kabeh halus. Kiai ini niku ana sing kaya Abu Bakar Siddiq, ana sing kaya Sayyidina Umar. Kula nanti ngaos dhateng setunggal kiai yang Pasuruan. Kerenge super wasal jogo istiqomah kok nganti dilanggar kali santri ini harus masya Allah pulau nanti ada cerita namanya Kang Mansur yang berwajah. niku Kang Mansur niku jane boten tiang sing ngurusi bab listrik Dulalah lampu mati tiangnya sanding listrik arep jeglek ngoten arep bantu-bantu waktu urip ngoten ceklek yai ngerti nek sing nyeklekno itu Mbak Pak Mansur Mesur, tatap gawe. Mungkin se se se sepintas lalu kok kereng kan? Nek kerenge kereng sih kaya-kaya salah. Niku kerenge guru ngajari istiqomah. Ora jatahmu nek cara didawakno. Kowe aja melu-melu kowe. Jenenge dolim. Innahu la yuflihu dolim. Wong dolim kurang mungkin bejo ngono nek didawakno. Pedangnya dulu. Alhamdulillah. Tolong dong mas. Ya, ya, Ini bau Mbak Umar nembe ngontak manah ikut. Gue tulah lemu dan cepet telu. Alhamdulillah. Ketika kita nemu meyakinke bahwa Mbah Umar niku memang sebenar-benarnya alim, sebenar-benarnya ulama. Di mana di zaman saat ini kata tiang sing rabi bingung ngadepi kiai ki sapa, ulama ki sapa. Kata sing salah menduga karena salah mengartikan jenengan menawi ngerti kata-kata kiai karo ulama itu beda. mungkin kiai masih kebo diarani kok. Halo halo. Halo halo. Iki bukan niat nyinggung perasaan jenengan dari wong Solo ya. Maaf saya lho. Masalah kebo itu harusnya diserahkan pada wong kudus. Iya. Selesai masalah. Sebab nang kudus itu harus suka kebo. Solo ra ono. Dadine yo urip, rasane ya, Mas. Mending ora mesti. Iku nek diserahno wong kudus selesai masalah. Tapi niku mboten usah diselesaikan karena itu fenomena dunia dalam kehidupan. Halo, halo. Bahkan kiai selamat itu ndongake kiai-kiai liyane supaya dadi selamat ring dadi kiai ngono mudeng ya jadi ngomong ke kiai kali ulama, ulama saya sebenarnya yang bangun itu. Ulama itu adalah amilun bi ilmihi wong sing ilmu nih cubi kulon jenengan. Maaf saya iki sing sing murat sing tersinggung ya berarti memang itu sing tak maksud lho, maksud. Ya. Bedane nopo to ulama karo kita kalau hanya kita menjalankan ilmunya kita juga menjalankan koyo ngono. Ning nyatane gini mboten. Jenengan kali pulang nih ngerti Jawa jamaah itu penting. Sunnah ada Malah wis saking pentingnya wis masyaallah amplop petek. Napa nglakoni? berarti kita sing mboten sing jawab mboten itu berarti memang orang ulama lah nek mbak Umar ngerti ning dilakoni lha iki lho sing angel Mbah Umar ngerti dunia niku mata dolanan. Mbah Umar niku ngertos bile dunia niku lakip dolanan, mata niku hiasan. Dunia niku lahun telahan. Maka Mbah Umar benar-benar dari tiang sing bisa mengartikan dunia niku ora panggonan sing Anda perlu serius di dalamnya karena itu dolanan, itu lelahan, itu hanya hiasan maka Mbah Umar terkenal dadi wong sing zuhud wong sing zuhud niku wong sapa to lah bingung nek cara Imam Ghazali wong zuhud ku titehnane gampang sanget apa lomo Angger wong kok zuhud iku tandane lomo angger wong lomo iku zuhud kenapa sebab zuhud niku faktu ala qati qalbika bil mani ilangi gumantunge ati ring bondo iku jenenge suhud lah tandane nek wis ora gumantung berarti nek duwe dianturno nek duwe diaturno nek duwe diaturno nek duwe diarake bahaya jolmungin belum nanti kemutan dicentani siji tempo Mbah Umar niku ditaros arep diparingi mobil kali tiyang waktu mobil ditaruh sekali Mbah Yai Umar zaman sebau Mbah Yai Mungin sih remaja dungone ya, kados kula muga-muga bapak nampa muga-muga bapak muga-muga ngapunten ya Mbah Mungin iki masalah kula ya padha ngomongane nek sakniki ben muga-muga bapak nampa muga-muga lho ngoten niku Mbah Umar malah mboten niku dak anu nggih jenengan badhe maringi kalau anu nggih mobil mungkin umpama kula nyuwun sing luwih timbang mobil purun mungkin bang teman malah weh weh mbak mungkin mugu-mugu untungnya bang jebul-jebule Mbak Umar ngendikan kalau ya kamar mandi nek bocah-bocah itu durung dadi. Tulung iku dadekno kono. Engko nek kurang tambah ya Lah bedone kiai kaya kula diundang kiai kiyaine. pulau itu rada mirip kiai selamat nih niku. Kula kok nganti ditaruh semua Pak Dulapurana. Ora ini. Soleh Membesek. Mbah Bumi. Orang yang tahu dunia niki tanggungan sing nipu. Hanya hiasan, ngerti hiasan, maknane nah, hiasan ya bener. Jenengan itu Mbah Roti, koko Mbak, Umpama nate garoti lho roti rasa koko pandan ujung dhuwur niku no, kuno napa godong pandan sithik cilik model segitiga donya niku ya hiasane iku tok Lha kok sampean terlalu konsentrasi iku padha karo nek tuku roti kujipok njipuk ngono ange tok ning sampean bayar. Ku saking katroke wong saiki. Aduh, ya mata kecuali di tangan orang-orang sing barokah wa inna min ibadi man la yusbihuhu illa al-ghani di antara hambaku kata Allah dalam hadis kunci ono wong kaulo kaulo sing memang apike dadi sugih sebabnya orang sugih orang apik agamanya kasus bangunan Natali niku wah rezekine yo lantar super. krono kok Dari tangan Mbah Umar ini dunia iso didadekno Bali kok li lah wa ahli sofa wal wafa. Dunia itu nek ditompo karo wong sing lah wah salihin, dunia ini berubah menjadi pitutur. Tak yo. ikut toh modele wong yakin akhir, Pak. Ngono. Oh, nek dunia dicekel wong sing seneng dunia ya wis penyakit ketemu penyakit Udah nggak mengerti. Bahkan kan mana menunggu Allah. Allah sholli ala Muhammad. Terus Mbah Umar contoh mawon. Tadi saya sampaikan bahwa Mbah Umar ini memang wong alim tenan, wong ngerti tenan diceritakan dalam manakibnya Mbah Umar Mbah Umar diceritakan akhlaknya kepada tukang batu Nek jenengan maos mungkin ya ber, wah Mbah Umar romo ya anggar Umar utawa sering-seringnya Mbah Umar ngejak selamatan terus akhirnya selamatan Mbah Umar ngendikan piye Kang Bapak-bapak, saya do bantu dadi tukang teng mriki. Kula rasa renjang-renjang matur nuwun sanget nggih sebab jenengan do kersa bantu pendirian pondok niki. Mugi-mugi kanthi donga jenengan pondok niki dadi kuat kukuh dohir batine ngoten nggih. Mbah Muhammad. Kalau saya mengartikan cerita itu, saya akan mengatakan, yo maklum nek romo ayat ini jadi barokah. Sebab nopo kunci keberkahan dunia niku man akhadaha bisakha wa di nafsin burikalah. Barang siapa yang mengambil dunia ini dengan hati sing lomo, maka hasilnya barokah. Sampeyan arep bangun omah, oh, kok nio-nio tukang, titeni kok sampean manggon kok kono ora. Model-model uripmu. Tapi nek sampean iso kados bahu Masya Allah, dikisik nolomane. Selamatan terus duwi selamatan, selamatan. Mulyakno karo kok. Sebab kaya apa wong jenenge tukang nih. sampeyan ngandel. Bapak kula ya tukang baku. Jadi tak bilani tukang tukang. Ampun tenan ya. tukang niku barokah rezekine masyaallah. Sebab napa? Asal tukang ya durung munggah ning mandon. Tukang niku ujroh misil. Ganjarane dadi tukang arupa sing jenenge gaji niku memang misil sepadan karo kringete. Sebino mulai jam 8 nganti jam 4. Kringete mentu gajine cetha ngono e, kadang disereputi karo mandor. Jatah 50 e dibayar petang 45. Gloria ini kok, nate ndek pikiran kapan yo bapakku jadi mandor yo yo kapan yo tapi ini alhamdulillah lulus ngantek rampung jadi tukang nih, kula jadi alhamdulillah matur nuwun Gusti sebab bapak sakit kok dados tukang nih, maringi kula yatra cukup sompo tenaga nih orang tahu njipuk gone sapa Iki ngemu ilmu pertukangan sosial bagi sebelah ya Indonesia. Balik ring tukang nih kok. Bahwa iki wong alit ngerti kunci-kunci kehidupan tahu karena yang paling tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang bisa menerjemahkan Rasulullah dari wijahnya pandangan hidupnya adalah para ulama ini al ulama warasatul anbiya pewaris para nabi yang memiliki keinginan yang sama mengartikan kehidupan yang sama maka kan, bahungan ngendikan wonten niku wong damel pelajaran Jadi ini ayat ini barokah sebab didandani awale sangka lomone ati. Ojo ngantek kula sampean di rumah kok tukangnya kapok mbok gawe ngene sampean. Guru-guru nopo permeditan sosial bagi saya Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, titeni mawon jenengan iya. kerja kok nyanyak-nyanyakno tukange, nyanyak no anak dua sampeyan. Titeni mawon. Kula niku yakin saya yakin yakinan. Gue tak pengen-pengen ngertos umpama iki kena apa ngajeng kula. Tak senggol panas lho. Panas lho. Umpama iki kena apa lagi urip lho. Panas sudah. Panas. Jane tangan kula sing krasa panas karo kena apa panas ndi panas kenal pote ini mau, wong kok tater omongane wah biar biar kupingnya wong iki kaya keslamet luwih panas atine makanya anda sing ditarter wong niku rumah mawon karena itu hiburan sosial bagi semuanya kembali kepada laptop kalau tak minum dia Mbah kok sakit ngoten niku sebagai nopo sebab kagungan tiang sepuh yang benar memosisikan anak-anaknya Bah Kiai Abdul Manan kula nate pikambuk manakim saking Pak Kiai Dian Nafi guru kula. Bah Abdul Manan niku riyen remenane niku keliling-keliling no kota nek Ngaturakan darat, nopo nopo napa diaturke kali tiang-tiang sedo susah pite nek sanding-sanding pergi, dia pergi, Lalu kali Pak Dian nanti ditambahi Badul manan lomo ngoten niku sebab gadah keyakinan sopo wonge lomo marang wong sing kados ngoten niku. anak putune ora bakal dadi wong kaya sing Kenapa kok ngono minggu niku ya terus? Kanjeng Nabi nate dawuh satakuno saya di zaman saya nambah saya di mimba di atharah satakuno mimba ti asaroh wa umurun tungkirunaha besok nung akhir zaman akan terjadi dua hal sing siji atharah wong mikir karepe dhewe-dhewe ora mikir wong meneh wa umurun tungkirunaha dan perkara sing mungkar merajalela saniki mun zamane ora usah dicontoh Para sahabat takut mikir nih. pun pundi ya Rasulullah untuk menghadapi zaman seperti itu? Tu'addunal haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna anda alladhi lakum. kena pengen ngadepi masa seperti itu, lakukan tanggung jawabmu, lalu minta bagianmu yang patut engkau terima dari Allah. Anda kepingin putra-putra sampean jadi wawanas? Boten. Nek pengen orang enas, lakukan tanggung jawabmu. Naliko kowe iso tetulung, Lalu minta sama Allah, ya Allah, amanah jenengan sampun kula aturke ya Allah. Kula dados tiyang turah, pun kula aturke turane ya Allah. Kula nyuwun nggih Gusti, muga-muga anak putuku ora dadi wong-wong sing kurang-kurang kados niku. Aja kaya saiki ora tau nglakoni perkara sing patut dilakukan, isane njaluk tok. Ya Allah, Kulo nyuwun anak kulo aja nganti dadi wong kekurangan ya Allah ning medhi. Karena kunci kehidupan ini tidak didapati orang-orang seperti itu. Oke, okay? alasan terakhir kenapa Mbah Umar sakit ngoten niku selain memang gadah tiang sepuh sing soleh, maklum nggih, dikatakan tepohon itu apa? Buah jatuh. Kalau jatuh lalu manakala apa berbuah le, lebat dan ketika buah itu jatuh tidak akan jauh dari buahnya maklum Mbah mak kados ngoten niku maklum jenengan hati-hati loh kula matur ngeten niki kula niki mboten ngindir mboten kewajiban kula kula niki matur nang pondok ya sing ngeten iki ngelmu niku jadi sampai kok merasa tersindir jadi ya, iku maksud kula ya ini. Ngopo sing kula pengen sindirke ngeten. Mbah Umar kok iso sampai kaya ngono, sampai sebaik itu, sampai dikoli. Kita kan sering Mbah, Ngopo, ya Mbah Umar ta, yo wong de, Umar de, nganti tekan dindine ya saya Sithik wong sing iso ngalap faedah, isane gur cerita to. Ngangalan luwih pop yo pop kok yura pikir jadi kok yang bangun tau bagus telat bel jarum tua kok nah saya ini untuk anak-anak kita kurikulumnya Mbah Abdul Manan apa untuk anaknya yang pertama kali diajarkan ilmu syariat belajarlah Mbah Umar ke tempat yang namanya termas ke tempat Syekh Mahfud At-Turmusi yang diteruskan Mbah Dimyati At-Turmusi. Mbah Mahfud Waliullah dalam kehidupan beliau kalau diceritani guru kula Mbah Yai Makmun nggih nate santrinipun Mbah Mahfud Mbah Yai Dimyati. Niku nek nganti ana santri nyolong ora usah blebekan panitia mumet ngadosi sapa sing nyolong. Cukup Mbah Mahfud minggah teng kentongan terus tong tong tong ngitung iku anggere Mbah Mahfud sing ngentoki. Iku mesti ana maling sing kudu metu nek ora metu edan kok. Iku waline pun Gusti Allah. Mbah Mbah Umar ilmu syariah. Karena memang ilmu sing wajib dipelajari nggih tiga niku. Tapi saat ini dianggap sebagai sampingan wa ta'alluman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa mirata qalbika fasquda. Yang pertama adalah ilmu yang menjadikan benar amal ibadah. Apa nih? Ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, pengen batin yakin. Lalu diteruskan untuk menyempurnakan syariat, beliau mentahkikkan ilmu syariatnya. Belum betul saking matur saking teh omongane beliau terus neruski ngapal ke Quran gini Mbah Munawir ngapal ke mantul ngapal ke boten rampok Beliau ketika ngaos ting termas, ngaos ting Mbah Munawir, para sidikin yang luar biasa, beliau diajari ilmu yang yusahihu ta'atan, yusahihu akidatan, sing bener ke kewajiban ibadah, lan bener ke opo sing diyakini nang jero ini isih durung rampung. Isih nyempurnakno ngaji torikoh tenggenipun pun bahman Popongan. Pak toriko apa megali itu gede kula matur ngeten iki terserah aku ora ngakon sampeyan kok aku dhewe ya dulu genah ning nek ana wong tangkot ngoten niku mbok yo gelem ngaji tafsir sithik ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idatan maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur وهدى ورحمة للمؤمنين Niki nek ditafsirno dening Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi nonggon ayat ini ono telung perkara sing pokok yaitu tentang syariat yaitu yang menerangkan qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum niku dalil syariat wa lima fi sudur dalil tentang tariqah wa hudan wa rahmatun lil mu'minin dalil tentang hadis kula ora usah ngomong dawa-dawa bedane apa syariat karo tariqah tariqah niku namung kahdun bi akhwat iso nglakoni agama kari ati-ati ngono lho Rekah wonten niku aja dipahami to kuwi ridan ora ngono tenan nek pedhot tasbih itu hanya bagian daripada sulungnya tapi tentang torikohnya sendiri akhdun bi kan warok iso ningkatke agamane kanthi luwih ngati-ati ngene ku to. hati ati-atine? Hukum oh, salate padha ae to. Apa wong nek toriko aku salate jadi ping jora ya ora. Ya duhur, asar, maghrib, isya subuh. Lah kok ana toriko ya, gono apa? Heh, beda. no toriko diajari wukuf kalbi, mandeke ati. ono namine robito ini guru ana namine Rabitatul mau ngelingi pati. Ono sing jenenge wukuf kok mandeke ati sing dikelingi nang Ilahi anta maksudi wa ridha kama Kula tak tanglet. Menggah jenengan sholat kula jenengan ku kok kira-kira pun ditampa kalih menika. Kalau kita yakin bahwa yang dilihat Allah itu di hati kita, lu yakin dalil mulai cekik bahwa Allah itu layan diru ila aslayan duru ila aswanikum balaki yang duru ila kulubikum sing dimengerti hatine coba hatine awake dhewe sholat mikir sandal imame mikir jamaah wah iki jamaah itu eh ayo ayo aku ini orang maca sabihis minimum mesti ini kudu al-baqarah iki terus aku ki lho apa sing kaya ngoten niku mbok sogan paring pengen maka konsep yang dilampah, kalian Mbah Umar komplit. Syariat iya, paket ing dalam akidah nggih. Terakhir ngaji toriko, tur terakhir ikut kumpul dateng sididin kumpul dateng tiang-tiang sing tahkik keilmuane, tahkik keimanane. Sehingga mampu menjadi buah yang begitu lebat. Kalau kelingan Subhanallah, kalau wis lali cerita niki kok dadi keinginan. Terakhir mawon di bonus ngandel ya monggo orang ya orang fadian. Wallah, apa yang saya sampaikan syahadah billah. Jenengan percaya monggo rayo monggo. Kula pertama kali tahun pertama manggen ning Solo diket nderek ngaos ngajar kanca-kanca bareng-bareng musyawarah kita teng niku lho pamjenengan. Kalau bangun bunyai Umar bin Abdul Malik. Satu bulan Ramadan, kira-kira sampai tanggal 20 satu atau 27 pulau kelingan, supaya Malam terakhir pulau mimpi diparingi berbunga oleh Gusti Allah. Pulau jadi kelingan nembek mengatik nih gitu. Subhanallah. Muga-muga niki kita golong bisa rahim Allah Ta'ala. Kalau ngimpi tak cerita no bini Umar pada waktu itu bunyai kula dalu mimpi bunyai omah kula jenengan niku wingking jenengan niku wonten perkebunan apel katasan terus sebelah kanan jenengan niku wonten perkebunan apel sing godhonge karo wohe iki akeh wae terus kula tanglet bunyai niki kebune sinten oh niki sing nandurke Mbah Umar Subhanallah pada waktu niku kula dijamin banyak iman, Mat, iman. Terus Mat, tunggal terus kula dadi kelingan saben Jumat niku kula Apa apa teng niku. Waktu kula mendet ngoten niku tak buka kok kaya kematangan Kula niku nek kalih apel kematemen iki rasane. Terus dipendhetno Bu Nyai iman dibuka api banget. Jadi tanggane Mbah Umar niku kapasan. Halil loh tapi sayang ya Mbah Umar Dalutan gak ada putra eh aja kuwale waladun solihun niku nakira maknane aku kudu anak kandung Jadi umum nek ana wong ngomong kudu anak kandung itu perlu diantemi dan anda perlu tahu jenengan sakit dikak di beberapa kutubul muktabarah tondo wali tondo wali ini wono di antara wonten wali namine abdan tondone nopo mboten gadah putra Mugi-mugi khusnuban kita beliau min abdan al-rujaba il-kiram kita pikantuk barokah barokah pun. Oh, berarti kowe wali wong ngerti wali sing ngomong sapa? Aku ki walian. <laughs> Wali kula wau cerita nek di beberapa kitab Muktabaro ana keterangan teng Jami Usulil Auliya tondo-tondone para abdalun nujaba niku mboten kagungan putra umpama gadah putra niku putri sedaya وارزق عزمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بحق نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبحق شيخنا عمر إنا نسألك يا الله خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سجل الفاتحة Mbah Yai Wafirur Rahman Selamat bagi panjenengan Kulo namun belajar ngajar sasasi mawon oleh-oleh aneh apel Dane bendino ngaji ngajar teng mriki solo tigo dugi mriki ora tau telat. Oleh opo iku? Muga-muga kula dibagai atele. Ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.